Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a bersama Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا lagi warizqan tayyiba Allahumma ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala وأملا متقبلا bersama Allahumma inni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah Aku mohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat Diulang ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu ya Allah. Bapak-bapak. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bersama. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Bersama ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Bersama-sama Allahumma ini. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا الله aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rizki yang baik dan amal yang diterima Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Silahkan dibuka buku jalan golongan yang selamat sampai halaman berapa Ibu? Halaman 31. bagian ke 4 halaman 15. Ya. Bagian yang keempat atau siapakah atau ifah al-mansurah kelompok yang mendapat pertolongan itu siapakah kelompok yang mendapatkan pertolongan untuk mendapat jawaban siapakah At-Taifah Al-Mansurah yang bakal mendapatkan pertolongan Allah, marilah kita ikuti uraian berikut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu bersama. Ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man hadalahum hatta ya'tiya amrullah senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Semoga kita termasuk di dalamnya. Karena setiap walaupun sekarang orang banyak sibuk dengan dunia, sibuk dengan eh, kedudukan, rebutan jabatan, maka akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Jadi kalau dihina hari gini masih sholat, nah itu tidak membahayakan mereka. Dia tetap jalan. Ngapain hari gini masih ngaji? Dia tetap jalan hingga keputusan Allah datang. Keputusan Allah maksudnya hari kiamat. Jadi akan ada terus sekelompok dari umat Islam yang memperjuangkan kebenaran sampai datang hari kiamat. Masih pesan kepada anak-anaknya suruh belajar agama. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada bersama ahlu syami fala khaira fikum wala tazalu Ta'ifatum min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah Jika penduduk negeri Syam telah rusak Syam meliputi Syria dan sekitarnya. Maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Kata Nabi, kalau berarti menunjukkan di Syam nanti akan terjadi kerusakan. Kerusakan gunung apa kerusakan laut? Kerusakan akidah. Kerusakan manhaj beragama. Kerusakan moral dan akhlak kalau sudah rusak, tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Akan tetapi senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Dan terus seperti itu hingga hari kiamat datang. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Walaupun manusia sudah pada rusak, tetap saja akan ada orang-orang yang baik yang memperjuangkan agama ini. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, "Menurutku mereka adalah ashabul hadis, para ahli hadis." Ini orang-orang yang beragama berdasarkan sabda Rasulullah. Imam Al-Bukhari menjelaskan menurut Ali bin Madini mereka adalah ashabul hadis. Imam Ahmad bin Hambal berkata, jika kelompok yang mendapat pertolongan itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu lagi Aku tidak tahu siapa lagi kalau bukan mereka. Imam Ash-Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal. Engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Maka bila sampai kepadamu hadis yang sahih. Beritahukanlah kepadaku. Sehingga aku bermazhab dengannya Baik hadis itu berasal dari Hijaz, dari Kufah maupun dari Basrah. Dari manapun datangnya hadis, kalau itu sahih, maka aku beragama dengannya. Dengan spesialisasi studi dan pemahamannya di bidang sunnah, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling memahami tentang petunjuk, paling mengetahui tentang akhlak, paling mengetahui tentang peperangannya dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah. Jadi ahli hadis dia paling tahu fikih, paling tahu tafsir, paling tahu akhlak, paling tahu petunjuk. Karena hari-harinya yang dibaca hadis Nabi. Jadi tahu akhlaknya Nabi, tahu cara Nabi menafsirkan Quran, tahu cara Nabi berfikih. Karena yang jadi panduan adalah Nabi. Kalau kita beragama kata ustaz, kata kiai, nah, ahli hadis beragama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu. Kata Kiai Anu, enggak. Kata Habib Anu, enggak. Betapapun tinggi derajat orang tersebut. Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahli hadis fanatiknya kepada Rasulullah. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak tergolong ahli hadis dan mengamalkan kandungan hadis. Mereka fanatik terhadap pendapat imam-imam mereka. Padahal para imam itu melarang hal tersebut. Sebagaimana para ahli hadis fanatik terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak mengherankan jika ahli hadis adalah kelompok yang mendapat pertolongan golongan yang selamat. Khatib Al-Baghdadi dalam kitab monumentalnya Saraf Ashabul Hadis menulis Jika sahibur ra'i, Sahibur ra'i, itu orang yang mendahulukan akal daripada hadis disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya. Lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mendapat sesuatu yang membuatnya tidak membutuhkan lagi selain sunnah. Jadi kalau kita mau belajar hadis-hadis Nabi, lengkap ilmu itu. Karena Nabi diutus untuk mengajarkan Islam. Tidaklah Nabi meninggal kecuali Islam telah sempurna. Sebab Rasulullah SAW mengandung sabda, eh, sebab sunnah Rasulullah SAW mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid. Di dalam sunnah menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah. Di dalam hadis dijelaskan tentang sifat-sifat Rabb semesta alam tentang berita perihal sifat surga dan neraka, tentang apa yang disediakan Allah di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang ingkar, dan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Di hadis Nabi lengkap. Misalnya tentang dasar-dasar tauhid. Nabi mengatakan, "Bunyal Islam ala khomsin." Islam dibangun lima dasar. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Disebutkan dalam hadis. Demikian juga Nabi mengatakan ketika ditanya, "Fakhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman ya Rasulullah. Beliau mengatakan al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini dasar-dasar tauhid keimanan. Di dalam hadis juga ada janji-janji dan ancaman Allah. Seperti Nabi mengatakan siapa yang memiliki emas dan perak lalu dia tidak membelanjakannya, tidak mengeluarkan zakatnya, emas dan perak itu akan dipanaskan di dalam neraka. Yang lamanya 50 ribu tahun. Lalu disetrikakan di dahinya, di lambungnya, dan di punggungnya. Sambil dikatakan, Hada makanastum. Inilah yang kamu simpan-simpan. Itu ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Juga diancam orang yang tidak membayar zakat, hartanya nanti akan diserupakan dengan ular yang kepalanya botak karena banyak racunnya. Kemudian dikalungkan di lehernya dan dia membuka mulutnya sambil mengatakan ana maluk ana kanzuk. Akulah hartamu, akulah simpananmu. Ini ancaman, hadis-hadis tentang ancaman. Orang yang tidak solat di siang hari, tidak solat di malam hari, nggak pernah solat, disebutkan dalam hadis dia tidur di atas batu, kemudian dipukul kepala itu dengan batu sebesar kepala, pecah kepalanya, menggelundung batunya, diambil batu lagi, kemudian palanya sudah bulat lagi, dipukul lagi, pecah lagi, terus berulang-ulang. Ini hadis-hadis tentang ancaman. Ada orang yang dibakar dalam tanur seperti sumur yang bagian yang bagian atasnya sempit, bagian bawahnya lebar. Laki-laki dan perempuan telanjang dibakar. Apabila apinya menyala, dia terangkat hampir keluar sumur. Apabila dipadamkan apinya, dia jatuh ke bawah. Terus menjerit-jerit. Siapa itu ya Jibril, kata Nabi? Itu adalah umatmu yang berzina dan sampai mati belum bertaubat. Itu ancaman-ancaman. Disebutkan juga ada orang yang direndam di sungai darah sebatas mulutnya. Ketika dia hendak menepi, di tepian sudah berdiri orang memegang batu, disumbat mulutnya dengan batu. Lalu jatuh dia ke tengah sungai. Balik lagi ke tepian, disumbat lagi mulutnya dengan batu, jatuh lagi ke tengah sungai. Terus berulang-ulang. Siapa itu ya Jibril? Ditanyakan itu adalah orang yang makan harta anak yatim. Itulah orang yang makan riba. Direndam di sungai darah. Itu mengenai ancaman. Juga disebutkan mengenai ancaman ada orang yang disobek bibirnya sebelah kanan sampai ke tengkuk, disobek hidungnya sampai ke tengkuk, disobek matanya sampai ke tengkuk, Lalu orang yang menyobek pindah ke sebelah kiri, disobek bibir kiri sampai ke tengkuknya. Matanya, hidungnya sampai ke tengkuknya. Begitu balik ke sebelah kanan sudah rapat lagi. Terus berulang-ulang. Ditanyakan kepada Nabi, "Wahai Jibril, siapa orang ini?" Ini orang yang keluar dan dia menyebarkan kebohongan sehingga kebohongannya tersebar ke seluruh ufuk. Bagaimana orang bohong, kebohongannya bisa tersebar ke seluruh ufuk? Zaman dulu sahabat nggak nanya. Sami'na wa ato'na. Sekarang telah datang zamannya. Orang bohong sekali kirim WhatsApp nyebar ke seluruh dunia. Di internet orang sekali bohong menyebar ke seluruh ufuk. Itulah kebohongan. Banyak sekali orang yang menyampaikan berita bohong dan kebohongannya tersebar ke seluruh ufuk. Nanti disobek-sobek mulutnya. Zaman dulu orang bohong lewat mulut. Zaman sekarang orang bohong lewat jempol. Ada jempolnya yang ngetik di handphone. Namanya bohong, bohong juga. Apa sih bohong? Berita tidak sama dengan kenyataan. Apalagi zaman pemilu. Oh si Anu begini, si Anu begini. Udah tahu belum kamu cerita si Anu begini dan begitu? Emang kamu tahu sendiri katanya. Gak boleh katanya-katanya bohong. Cerita jelek-jelekin orang. Gitu. Memuji-muji orang kalau kita nggak tahu persis. Itu namanya bohong. Kemudian juga berita tentang sifat surga dan neraka digambarkan dalam hadis Nabi surga itu ha, ah, kebun yang indah, ada sungai yang mengalir, ada buah-buahan, ada sungai susu, ada sungai madu. Di sana ada bidadari yang cantik di surga. Itu gambaran surga. Wakawaiba atraba dan ada gadis-gadis yang sebaya. Di dalam surga juga disebutkan ada orang yang minta ya Rob, aku pengen bercocok tanam. Di surga pengen bercocok tanam. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, tidak cukupkah karunia yang kuberikan kepadamu? Kata si hamba, tentu ya Rob telah cukup, berlebih. Tetapi aku ingin bercocok tanam. Maka Allah izinkan dia bercocok tanam maka pagi menanam, sore memetik buahnya. Pagi menanam, sore memetik buahnya. Terus sehingga hasilnya seperti gunung. Lalu Allah berfirman, memang manusia nggak pernah ada puasnya. Udah masuk surga masih pengen bercocok tanam. Ketika Nabi bersabda seperti itu, sahabat mujahirin tertawa. Pasti itu orang-orang ansor. Nah, Karena orang ansor yang penghasilannya bercocok taala. Itu janji-janji tentang surga banyak sekali. Di antaranya di surga ada orang yang berhubungan suami istri sehari seratus kali. Jangan dibayangin ya itu. Karena kenikmatan surga nggak ada batasnya. Tidak lelah, tidak capek. Di antara kenikmatan surga juga disebutkan dalam hadis-hadis pasirnya, kerikilnya dari mutiara, kemudian debunya misik. Ada mimbar dari cahaya, ada kasur yang kalau kita mau naik dia merendah. Kalau kita sudah naik dia naik ke atas. Itu di surga. Di dunia ada nggak kasur yang bisa turun bisa naik? Ada? korosinya dokter gigi ya, itu bisa disetel nah itu di surga seperti itu Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Kemudian juga disebutkan sifat-sifat neraka. Ada orang yang disiksa di neraka sampai bibirnya memble nyengser ke tanah. Tiap hari disiksa. Ada yang disiksa sampai bengkak giginya sebesar gunung Uhud. Gak bisa dibayangkan oleh akal. Kalau di dunia bengkak itu gusi. Di akhirat nanti yang bengkak giginya. Saking kerasnya siksa neraka. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Itu. Wa iyastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yaswil wujuh Ketika mereka berteriak minum minum, minta minum, dikasih minum dengan air dengan besi yang mendidih, timah yang mendidih, kemudian membakar wajahnya. Baru didekatkan airnya karena besi yang mendidih terbakar. Itu siksa neraka yang sangat mengerikan. Oleh karenanya orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan keselamatan akhirat daripada dunia. Disebutkan juga di akhirat nanti tentang siksa neraka, ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan jatuhnya ke dalam neraka jahanam 70 tahun lamanya. Jadi kalau orang dilemparkan ke jahanam, masuk. Itu isinya api. Dia meluncur terus sehari, dua hari, belum sampai ke dasarnya. Sebulan, dua bulan, belum sampai ke dasarnya sudah meluncur setahun, dua tahun, belum sampai ke dasarnya. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Makanya kalau yang banyak maksiat, banyak dosa, jangan khawatir. Neraka nggak akan penuh. Sangat dalam sekali. Suatu hari Nabi mendengar suara berdebam yang keras. Para sahabat juga mendengarnya. Kata Nabi, tahukah kamu suara apa itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam jahanam 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai ke dasarnya dan kamu tadi mendengar suara berdebamnya. 70 tahun batu yang dilemparkan ke dalam jahanam baru sampai ke dasarnya. Lalu bagaimana kalau manusia yang dilemparkan? Makanya orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling nikmat. Begitu dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, lalu ditanya oleh Allah, "Pernahkah kamu merasakan kenikmatan?" Padahal seumur hidup dia paling nikmat. Apa katanya? Demi Allah wahai Tuhanku, aku belum pernah merasakan kenikmatan sekejap pun. Sekejap pun belum pernah merasakan kenikmatan. Padahal seumur hidupnya dia nikmat. Dia lahir jadi anak raja misalnya. Kemudian bapaknya meninggal dia menggantikan sebagai raja. Sampai mati. Ternyata lupa semua kenikmatan dunia. Sebaliknya orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Tetapi dia calon penghuni surga. Begitu dia dimasukkan ke dalam surga sekali celupan, ditanya, Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan di dunia? Demi Allah wahai Tuhanku, aku belum pernah merasakan kesengsaraan sekejap mata pun. Padahal dia hidupnya paling sengsara. Makanya kalau susah di dunia cuman sebentar. Paling lama sampai mati. Paling lama sampai mati. Tapi sengsara di akhirat khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga, aku berlindung kepadamu dari neraka. Di dalam surga juga diceritakan tentang apa yang disediakan oleh Allah di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa Orang yang terakhir masuk surga dan dia yang terakhir keluar dari neraka disuruh oleh Allah masuklah kamu ke surga bagian untukmu seluas langit dan bumi orang itu berjalan menuju surga lalu dia berpikir saya orang terakhir masuk surga jangan-jangan surga udah penuh dia balik lagi kepada Allah kemudian Allah tanya kenapa engkau balik lagi Ya Rasul, ya ya, ya Rob. Itu. Aku orang terakhir masuk masuk surga. Aku kira surga sudah penuh. Allah katakan, masuklah kamu ke surga. Bagian untukmu seluas langit dan bumi. Ini orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana dengan orang yang pertama masuk surga? Yang pertama masuk surga dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Kenikmatan surga bagi orang yang pertama masuk belum pernah dilihat oleh mata kenikmatannya. Belum pernah terdengar oleh telinga kenikmatannya. Belum pernah terbetik dalam hati manusia. Kalau kita membayangkan mungkin nikmatnya begini, mungkin begini, surga tidak seperti yang kamu kira. Yang terpenting bagaimana caranya kita masuk surga. Di dalam hadis juga terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita orang zuhud. Kisah para nabi ada di dalam hadis-hadis nabi. bagi nabi-nabi yang terdahulu maupun nabi-nabi yang kemudian. Siapa yang membaca kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, maka Ibnu Katsir telah menjelaskan di dalam kitab itu hadis-hadis nabi yang bercerita tentang para nabi. Di antaranya dikisahkan tentang Adam dan Hawa itu ketika iblis menggoda dia menyerupakan dirinya seperti ular yang sangat indah lalu merayu Hawa untuk makan buah kuldi. Maka diusirlah Nabi Adam dan Hawa ke dunia dan diikuti oleh ular. Jadi termasuk binatang yang turun dari surga pertama adalah ular. Yang disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Di dalam hadis-hadis Nabi juga ada berita orang-orang yang zuhud. Zuhud itu orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Contoh orang yang zuhud adalah Abu Darda. Abu Darda suatu hari istrinya mengatakan kepadanya, "Ala tabtahilana? Kenapa kamu tidak mencari buat kami? Biasa perempuan kalau suaminya di rumah, kenapa sih nggak cari tambahan? Itu. Kalau kita kaya kan bisa jamu tamu. Kalau kita kaya kan terima tamu juga rumahnya luas nggak bingung. Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian ada gunung yang terjal yang susah dilewati oleh orang-orang yang gemuk badannya. Aku ingin badanku kurus agar aku bisa melewatinya dengan mudah. Aku sudah punya keledai yang mengantarkanku kemana aku pergi. Dan aku sudah punya seekor kambing yang aku peras susunya untuk sarapan pagi. Untuk dua harta itu saja aku takut nanti ditanyakan oleh Allah. Itu Abu Dar itu contoh orang yang zuhud. Di hadapan kamu ada gunung terjal. Apa yang dimaksud dengan gunung terjal? Sakaratul maut. Itu gunung yang terjal. Sudah susah kita melewatinya. Pertanyaan mungkar nakir dikubur Itu gunung terjal. Kita nggak tahu apa kita bisa menjawab apa tidak pertanyaan mungkar nakir dikubur kubur. melewati sirat yang ada di, di atas neraka jahanam itu gunung terjal susah kita melewatinya aku ingin badanku kurus agar aku bisa melewatinya dengan mudah apa yang dimaksud badannya kurus aku ingin sedikit harta agar nggak ditanya sebab semakin banyak harta semakin banyak beban di hadapan Allah nanti Sebab harta kita akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapat? dan kemana engkau belanjakan. Itu yang namanya badan gemuk, beban buat kita. Harta yang kita miliki itu akan ditanya. Aku sudah punya keledai yang mengantarkanku kemana pergi. Aku sudah punya seekor kambing yang kupras susunya untuk sarapan pagi. Untuk dua harta itu saja, Aku takut nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Itu cerita orang zuhud luar biasa. Demikian juga cerita gubernurnya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Malik bin Sinan kalau tidak salah. Malik bin Sinan. Dia diangkat ketika Umar jadi khalifah, dia pilih siapa yang bisa jadi gubernur di Syria. Maka dipilihlah Malik bin Sinan yang baru menikah. Ketika dipilih diangkat jadi gubernur, kata Malik bin Sinan, "Jangan ya Amiril Mukminin, jangan kau berikan fitnah itu kepada aku. Jabatan ini fitnah." Gak mau diangkat jadi gubernur. Kalau sekarang daftar biar bisa jadi gubernur. Rebutan. Malik bin tidak mau. Ketika tidak mau, kata Umar bin Al-Khattab, tidak bisa. Apa adil engkau mengangkatku sebagai khalifah, kemudian aku disuruh memimpin sendirian? Engkau tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini. Akhirnya terpaksa Malik bin Sinan menerima jabatan sebagai gubernur, lalu dikasih bekal sekantong uang dan berangkatlah dia ke Syria untuk menyampaikan kepada mereka bahwa saya sayalah gubernur diperintahkan oleh Umar dengan surat dan seterusnya. Dan Syria itu kota Kufah kedua dalam bandelnya rakyatnya. Yang paling bandel Kufah nomor dua nya Syria. Makanya kalau di Syria sekarang banyak perang, memang jadi zaman Umar. Orangnya bandel-bandel. Lalu datanglah ke sana dan dia memimpin dengan kesederhanaan. Maka orang-orang pun tunduk dengan pemerintahan Malik bin Sinan ini. Akhirnya makin kondusif, makin tentram rakyatnya. Begitu sudah tentram rakyatnya, Malik bin Sinan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, alangkah baiknya uang yang dibawakan oleh Umar kepada kita, kita bisa belikan, kita bisa bagi-bagikan. Kata istrinya jangan begitu. Uang itu kita manfaatkan saja. Kata suaminya, kalau begitu saya usahakan saja. Nanti kalau rugi bagaimana kata istrinya? Saya akan minta jaminan kepada orang yang memegangnya agar tidak ada kerugian. Akhirnya istrinya pun merelakannya. Pergi berangkat. Malik bin Sinan beli perabotan rumah tangga yang paling sederhana dan beberapa makanan. Sisanya disedekahkan semuanya. Begitu pulang, istrinya bertanya, bagaimana hasil kerjasama atau usahanya? Kata Malik bin Sinan, beres. Beres. Padahal sudah disedekahkan semua. Setelah beberapa bulan ditanya sama istrinya, bagaimana usahanya lancar apa tidak? Lancar. Padahal duitnya sudah disedekahkan. Setelah setahun ditanya, mana bagi hasilnya? Bingung Malik bin Sinan mau jawab apa? Duit sudah disedekahkan semua. Kemudian saudaranya Malik bin Sinan ada yang tersenyum-senyum, yang tahu persis masalahnya tertawa. Kata istrinya, "Kenapa engkau tertawa?" Akhirnya saudaranya menjelaskan bahwa uangnya sudah habis dibelanjakan dari dulu. Baru istrinya menangis, menangis. Itu. Istrinya yang cantik, begitu menangis tambah cantik. Itu. Karena nangisnya orang dulu cuma nunduk sama uh, berlinang air mata. Itu nangisnya perempuan dulu. Kalau perempuan sekarang nangis banting pintu, banting piring, sehingga udah jelek tambah jelek. Itu bedanya wanita dulu jangan sekarang. Akhirnya dipeluk sama Malik bin Sina, diberitahu, wahai istriku, teman-temanku si fulan, si fulan, si fulan disebutkan sahabat Nabi, mereka meninggal dunia tidak meninggalkan harta apa-apa. Aku tidak mau berbeda dengan mereka. Aku pun ingin menyusul mereka di surga. Sehingga kita harus hidup sederhana. Pada suatu hari, Umar ibn Khattab berkunjung ke Syria untuk mengecek turun bawah bagaimana kerjanya Malik bin Sinan ini. Dikumpulkanlah rakyat Syria. Lalu Umar berpidato. Wahai rakyat Syria, bagaimana menurut kalian gubernur kalian ini? Maka bukan Syria kalau tidak bandel adalah salah seorang wakil mereka yang mengatakan, ada empat perkara yang aku tidak suka dengan gubernur kita ini. Kata Umar, apa itu? Yang pertama, dia suka berangkat ke kantor terlambat. Catat, kantor terlambat. Yang kedua, yang kedua, tiap bulan dia suka menghilang dua hari. Susah ditemui. Setiap bulan ada dua hari dia menghilang. Yang ketiga, yang ketiga dia apa itu? Kalau malam tidak mau didatangi, tidak mau terima tamu di malam hari. Yang keempat, yang keempat sebenarnya sih bukan ganggu, tapi nggak enak aja dilihatnya. Tiba-tiba suka pingsan. Tiba-tiba dia suka pingsan. Maka Umar pun melirik kepada Malik bin Sinan. Jawab, wahai Malik, kenapa engkau suka kantor terlambat? Kata Malik bin Sinan, sebenarnya ini urusanku dengan Tuhanku. Sebenarnya aku tidak mau menceritakan hal ini kepada siapapun. Tapi dalam kondisi seperti ini aku harus sampaikan. Kenapa aku suka ngantor terlambat? Karena aku nggak punya pembantu. Di pagi hari aku harus menumbuk gandum, membantu istriku masak. Setelah aku menumbuk gandum dan bikin masakan, kemudian barulah aku sholat duha, lalu baru aku berangkat ke kantor. Sehingga aku suka datang terlambat. Maka Mendengar itu meneteslah air mata Umar. Sedih melihat gubernurnya yang sederhana. Sambil bangga punya gubernur yang seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa kamu tidak mau terima tamu di malam hari? Dijawab oleh Malik bin Sinan, itu juga sama sebenarnya ini urusanku dengan Tuhanku. Aku tidak mau ada orang lain yang tahu. Tetapi karena engkau menanyakannya maka aku sebutkan. Aku sudah sibuk mengurus mereka di siang hari. Maka malam hari bagianku dengan Tuhanku. Aku tidak mau diganggu kalau aku mau ibadah di malam hari. Jadi siang sudah ngurusin rakyatnya, malam dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu luar biasa. Maka Umar pun mendengar itu manggut-manggut. Alangkah hebatnya gubernur saya ini. Kemudian, kenapa kamu suka menghilang? Kenapa kamu setiap bulan dua hari menghilang susah ditemui? Dijawab, ya Amirul Mukminin, ini juga urusanku dengan Tuhanku. Sebenarnya aku nggak mau ada orang tahu. Baju seragammu, baju seragamku cuma sepasang. Nggak mungkin aku pakai selama sebulan nggak pernah ganti. Maka dua hari itu aku nyuci baju, Aku jemur baju sampai kering baru aku bisa balik lagi ke kantor keesokan harinya. Maka alangkah sedihnya Umar melihat penjelasan gubernur. Baju seragamnya cuma setel sehingga harus cuci dulu sampai kering. Kemudian kenapa kamu suka pingsan? Kenapa tiba-tiba suka pingsan? Dia mengatakan, saya teringat Khobab ibnul Arad dia disiksa oleh orang musyrik, disiksa dari pagi sampai siang, disiksa terus. Sehingga dalam ikatannya dia menundukkan kepalanya. Ketika sudah tertunduk kepalanya kata musyrikin, "Wahai Khabbab, maukah kamu saya bebaskan tetapi gantinya Muhammad ada di sini?" Maka Khabbab pun bangkit kepalanya dan mengatakan, "Aku tidak senang hidup bersama keluargaku. Aku tidak mau hidup bersenang-senang dengan keluargaku." kalau Muhammad harus tertusuk walaupun sebatang duri. Aku tidak rela. Aku hidup senang dengan keluargaku, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terganggu walaupun tertusuk sebatang duri. Aku melihat itu kata Malik, tetapi aku tidak membelanya karena waktu itu aku masih musyrik. Aku takut nanti kalau Allah taala bertanya kepada kepadaku wahai Sinan, kenapa kamu tidak membelanya? Kenapa kamu tidak menolongnya? Kalau aku ingat peristiwa itu, aku suka pingsan. Itulah gambaran orang zuhud yang disebutkan dalam al-hadis, dalam kisah-kisah para nabi dan orang saleh. Sampai di sini sudah masuk kurang berapa menit? Sudah masuk. Iya, kita ketemu lagi insya Allah di pekan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dikasih tanda sampai halaman 17 Dikasih tanda sampai halaman 17 Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh